Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah untuk mengenal jalan Islam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang besar untuk mengenal sebab-sebab yang menyempurnakan iman. Yang sungguh ini merupakan perhiasan yang paling berharga yang didambakan oleh hati manusia. Kesempurnaan iman merupakan perhiasan yang paling berharga yang didambakan dan dicari oleh hati manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, pernah mengungkapkan permohonan dalam doa beliau dalam sebuah hadis yang sahih. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Hiasilah hati kami dengan keindahan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan mengusahakan petunjuk tersebar untuk orang lain. Alhamdulillah kita bertemu di kajian kita di masjid yang penuh berkah ini insya Allah membahas tema yang berjudul saat terindah dalam hidup manusia. saat terindah dalam hidup manusia. Setiap orang mendambakan keindahan. Setiap orang menginginkan hidupnya bahagia. Makanya setiap orang akan mencari apa keindahan dan kebahagiaan yang sejati. Dan tentu saja jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang akan merasakan keindahan atau kebahagiaan berdasarkan gambaran tentang keindahan yang mendominasi hatinya. Makanya kalau kita bertanya kepada beberapa orang, kita sampaikan kepadanya apa saat yang pernah Anda alami, waktu yang pernah Anda lewati di situ Anda merasa sangat berbahagia, sangat terkesan. Maka jawabannya bisa berbeda-beda. Jawabannya bisa bermacam-macam. Tergantung suasana hatinya. Ada orang yang ketika dia sedang semangat-semangatnya berdagang misalnya, berbisnis, menurut dia saat yang paling berkesan ketika dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Menurut dia ini saat terindah dalam hidupnya. Ada orang lagi yang ketika dia sedang jatuh cinta misalnya, maka menurut dia saat-saat yang paling terindah adalah ketika cintanya diterima atau bertemu dengan orang yang dicintainya. Ada lagi orang yang ketika dia sedang mencari kedudukan, bersemangat untuk mengejar karirnya, maka dia akan mengatakan saat terindah dalam hidupnya ketika dia bisa menduduki menduduki jabatan yang penting dalam karirnya. Ini gambaran sesuai dengan suasana hati manusia masing-masing. Maka tentu saja orang yang beriman bahkan yang berakal mengetahui keindahan itu ada yang sejati ada yang semu. Ada yang benar-benar indah. Ada yang cuma sementara bahkan palsu. Ini yang perlu dipikirkan oleh orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang berakal. Makanya, para ulama menjelaskan ketika mengingatkan kepada kita tentang hakikat keindahan yang sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Miftahu dari Sa'adah pernah menyampaikan penjelasan seperti ini. Anwa'us sa'adati allati yu'thiruhan nufus. Ini kita perhatikan semua. Jenis-jenis kebahagiaan yang berlomba-lomba dikejar oleh jiwa manusia. Karena jiwa itu selalu mencari. Hati manusia itu selalu mendambakan sesuatu yang bisa menghiasinya. Sebelum dia bertemu, dia akan terus mencari. Bahkan akan berpindah dari satu pencarian kepada pencarian berikutnya. Sampai dia bertemu dengan sesuatu yang pas dengan dirinya, baru dia berhenti. Itulah hati dan jiwa manusia. Makanya kata beliau, ada beberapa macam jenis kebahagiaan yang berlomba-lomba dikejar manusia. Yang pertama, as-sa'adatu al-kharijiyah. Kebahagiaan yang di luar diri manusia ini kebahagiaan atau yang disangka kebahagiaan oleh sebagian orang padahal benar-benar sangat jauh dari hakikat diri manusia. Apa itu kebahagiaan ini? Keindahan ini yaitu keindahan yang disangka, keindahan orang-orang yang merasa indah bahagia dengan harta dan kedudukan. Kenapa dia dikatakan di luar? Harta dan kedudukan itu tidak menempel pada diri manusia. Benar-benar di luar zatnya. Perumpamaan orang yang merasa bahagia dengan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seperti anak kecil yang ketika dia main ke rumah tetangganya, tetangganya ini ada anaknya juga yang punya mainan bagus anak kecil ini dipinjamkan mainan yang bagus tersebut. Kemudian dia pulang ke rumah keliling-keliling dalam keadaan gembira sekali. Padahal mainan ini pinjaman. Begitu diambil mainannya, hilang sudah kebahagiaannya. Menangis dia. Karena bukan miliknya. Mesti akan hilang dari dirinya. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah kisah yang terjadi pada diri salah seorang ulama ketika ulama ini berlayar dari satu pulau menuju ke pulau seberang. Di dalam pelayaran tersebut ikut naik bersamanya beberapa orang saudagar kaya, pedagang besar yang membawa harta benda untuk dijual di negeri seberang. Singkat cerita, ternyata kapalnya tenggelam, karam di tengah lautan. Akhirnya barang-barang semua tenggelam. Setelah itu Allah menakdirkan penumpangnya semua selamat. Subhanallah sampai di negeri seberang biasanya orang sudah menunggu di pelabuhan. Sudah menunggu di pelabuhan untuk menyambut para saudagar tersebut karena mereka bawa banyak barang dagangan yang dibutuhkan. Tapi ketika peristiwa ini para saudagar tersebut datang dalam keadaan ini masih basah kuyup karena baru diselamatkan, baru selamat. Tidak ada seorang pun yang menyambut mereka. Tidak ada karena keindahannya hilang sudah. Sebab mereka dimuliakan sudah hilang berarti tidak perlu dimuliakan lagi orangnya. Akhirnya mereka tidak diperdulikan, diperlakukan dengan tidak terhormat. Sementara ketika mereka mengenal ulama orang yang berilmu ini, orang-orang pun menyambutnya, mempersilahkan tinggal di rumahnya, meminta bimbingan atau nasihat kepadanya. Singkat cerita dia dimuliakan dengan kemuliaan yang besar. Akhirnya kemudian ulama ini berkesempatan untuk menasehati para saudagar tersebut yang selama ini merasa bangga dengan keindahan di luar dirinya, akhirnya dia menyampaikan sebuah nasihat yang berbunyi seperti ini, "Idza takhattum mata'an fattakhidhu mata'an la yanghariku walau ghuriqatis safina Makanya di lain waktu, kalau kalian ingin mengambil keindahan, mencari perhiasan, carilah perhiasan yang tidak akan tenggelam meskipun perahu tenggelam kapal tenggelam. Carilah perhiasan yang terus ada sama dirimu. Supaya kamu indah setiap saat. Ittakhidul ilma tijaratan. Jadikanlah pemahaman agama, jadikanlah keimanan sebagai barang perniagaanmu. Ini jenis kebahagiaan yang pertama. Kemudian jenis kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan fi jasadil insan. Ada kebahagiaan yang lebih dekat dibandingkan yang pertama, yakni kebahagiaan pada tubuh manusia. Baik itu keindahan fisik, postur tubuh yang baik, kesehatan, kulit yang indah, paras rupa yang bagus dan seterusnya. Ini juga banyak dikejar atau berlomba-lomba untuk diutamakan manusia. Tetapi kebahagiaan ini meskipun ada pada diri manusia karena di tubuh kita sendiri ini bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Karena manusia itu disebut sebagai manusia bukan karena fisiknya semata-mata. Ada orang yang indah fisiknya, tampan atau cantik. Tetapi kalau jiwanya sudah tidak ada, tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan dia. Karena dia sudah menjadi mayat. Kalau kehilangan jiwa. Ini menunjukkan apa? Manusia itu disebut manusia karena jiwanya, karena ruhnya. Makanya orang yang mengutamakan kebahagiaan fisik, keindahan fisik, kalau tidak disertai dengan kebaikan dalam jiwanya maka tidak ada artinya. Seorang penyair Arab mengatakan seperti ini. Ayyuhal khadimu lil jasadi kam tasqa bi khidmati jasadika wa anta bi ruhika la bi jasadika insanu. Wahai orang yang sibuk mengurusi fisiknya, alangkah besarnya kepayahan yang kamu keluarkan untuk mengurusi jasadmu, tubuhmu. Padahal kamu disebut sebagai manusia dengan ruhmu, dengan jiwamu, bukan dengan fisikmu semata-mata. Makanya kebahagiaan yang kedua ini juga bukan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian kebahagiaan yang ketiga, as-sa'adatu kebahagiaan batin manusia. Kebahagiaan dalam jiwa dan ruh manusia. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang akan selalu menyertai manusia di dunia, di alam barzah, di alam kubur, sampai di akhirat di negeri yang kekal abadi nantinya selama-lamanya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, inilah kebahagiaan sejati yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tujuan diturunkan agamanya untuk menyempurnakan kebahagiaan ini pada diri hamba-hambanya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar agama itu supaya hati kita terbuka menerima keindahan Islam. Supaya hati kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki ini. Coba antum perhatikan dalam Al-Quran Allah menyebutkan cirinya orang yang mendapatkan hidayah dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Waman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima keindahan Islam. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah apa? Hatinya akan terbuka menerima Islam, menerima dengan ridha, dengan gembira, tidak dengan terpaksa. Karena hati, seperti yang saya katakan tadi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selalu mencari perhiasan yang terindah bagi dirinya. Sebelum dia bertemu dengan keindahan Islam, dia akan terus mencari. Dia akan berpindah dari satu pencarian ke pencarian berikutnya. Hari ini dia akan mencintai harta, besok kedudukan, besok dia mencintai ini. Tidak akan tenang dia sampai dia bertemu dengan kecintaan atau keindahan yang sejati, yaitu dia mengenal penciptanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dan beribadah kepadanya semata-mata, tunduk kepadanya semata-mata, baru hatinya akan tenang. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah, Allah akan bukakan hatinya, lapangkan jiwanya untuk menerima keindahan Islam. Waman yurid ayyudillahu. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan dadanya sempit dan tertutup seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi Islam itu seharusnya diterima oleh hati yang bersih dengan lapang dan gembira. Makanya ciri-ciri orang yang imannya sempurna yang disifati dalam beberapa hadis yang sahih mereka adalah orang yang merasakan iman itu lezat dan nikmat. Kita semua tahu yang namanya lezat dan nikmat itu tidak terpaksa. Orang bahkan mencarinya. Orang bahkan mengejarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan iman. Manis berarti didambakan, dikejar. Tidak perlu dipaksa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zakat ta'mal iman." akan merasakan kenikmatan iman, kelezatan iman. Man radhiya rabban, orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, sembahannya satu-satunya. Kepada Islam sebagai agamanya. Dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dikatakan ridho. Ridho artinya menerima dengan gembira. Menerima dengan senang, merasakan nikmatnya. Ketika dia beribadah kepada Allah dia merasa nikmat. Ketika dia berislam dia merasa bangga dan gembira. Ketika dia mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia merasa cukup, merasa gembira, merasa mulia. Ini ciri iman yang sempurna. Inilah perhiasan hati yang paling utama. Nah makanya di sini kita perlu meluruskan pemahaman kita dengan terus belajar Islam, dengan terus mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan hati kita bersih, supaya tidak tertutup menerima keindahan Islam. Sekarang, kalau dikatakan badan itu memerlukan santapan, makanan atau gizi. Dan badan yang sehat, fisik yang sehat, dia akan menikmati makanan yang enak. Karena orang yang fisiknya sehat, mesti akan merasakan sesuatu yang lezat, nikmat. Makanan yang enak itu nikmat. Nah sekarang, santapan bagi rohani manusia adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang sejati. Orang yang berislam itu di dunia bahagia, terlebih-lebih di akhirat bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa keutamaan yang Allah berikan untuknya? Sungguh-sungguh kami jadikan hidupnya indah penuh bahagia di dunia. Dan di akhirat kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi bahagia hidupnya di dunia. Kenapa tidak bahagia? Dia merasakan santapan yang yang mengisi rohaninya. Nah, ketika sebagian dari kita atau banyak orang Islam yang mengeluh, kenapa dia berislam tidak merasa mulia. Beribadah kepada Allah dianggapnya beban atau berat. Ini berarti ada yang tidak beres pada hatinya yang perlu dibersihkan supaya dia merasakan indah ketika berislam. Sama dengan apa? Sama dengan orang yang dikasih makan enak, dia tidak merasa enak. Coba kita bawa makanan ke rumah sakit, Makanan yang enak hadiahkan atau hidangkan untuk pasien yang sedang sakit. Kira-kira reaksinya apa? Dia akan makan atau akan ditolaknya? Apa reaksinya? Ditolak kan? Sekarang yang bermasalah apanya? Pak, orangnya atau makanannya? Tentu orangnya kalau dihidangkan kepada kita, kita akan menyantapnya orang-orang yang fisiknya sehat, kondisinya tidak sakit, akan disantapnya. Maka demikian pula Islam. Islam itu adalah keindahan terbesar yang didambakan oleh hati manusia. <clears throat> Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan tentang sholat. Kita ketahui sholat itu adalah amalan ibadah yang paling berat dirasakan oleh orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, malas. Orang yang berpenyakit dipaksa makan seenak apapun berat dia. Tapi orang yang beriman, coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih pernah menggambarkan tentang keindahan salat. Apa kata beliau? <clears throat> Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ila qurratu aini fi salat dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia kepada perempuan, yakni istri beliau. Rasulullah mencintai keluarganya, istrinya. Dan ini cinta yang diperbolehkan karena manusia punya fitrah mencintai hal-hal yang disukainya dalam urusan dunia. Atib minyak wangi karena enak dicium baunya. Kayak juga mencintai harta <clears throat> Rasulullah mengatakan saya mencintai urusan-urusan dunia yang Allah halalkan bagi beliau. Jadi orang mencintai istri, anak, atau istri mencintai suami, mencintai harta, mencintai rumah yang dimilikinya, tidak salah. Tapi apa kata Nabi SAW setelah itu? Waju'ilat kurratu aini fis salah. Dijadikan kesejukan hatiku. Lebih daripada sekedar cinta. Penyejuk hatiku, penghibur jiwaku ketika aku melaksanakan salat luar biasa. Kita mencintai urusan-urusan dunia. Orang yang beriman mencintai hal-hal yang fitrah untuk dicintainya. Tapi tidak akan mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Karena mencintai Allah itulah kesejukan hati yang sesungguhnya. Hati diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang bisa menjadi perhiasan baginya melebihi ketika dia bertemu dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, dijadikan perhiasan bagi hatiku, kesejukan bagi hatiku ketika menunaikan sholat. Apa yang disebutkan dalam hadis ini oleh salah seorang ulama ahli tafsir yang terkenal dan bukunya sangat terkenal yaitu Imam Ibnu Katsir. Tafsirnya sudah diterjemahkan dan tersebar di mana-mana. Beliau ketika mendefinisikan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk maka beliau menafsirkannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Salat yang khusyuk itu adalah salat yang menjadi penyejuk hati bagi orang yang melaksanakannya. Kenapa? Karena dalam salat kita itu bertemu dengan Allah mendekatkan diri dengan zat yang paling didambakan oleh hati manusia untuk bertemu dengannya. Inilah salat khusyuk yang sesungguhnya. Inilah yang paling menenangkan jiwa manusia. Gambarannya seperti ini. Kalau kita di dunia, kita bertemu dengan orang yang kita cintai, sudah lama tidak bertemu, kita rindukan bertemu, apa yang terjadi? Orang mengatakan dunia rasanya berbunga-bunga, meskipun sedang musim kemarau. Tumbuh bunga, sampai lupa makan, lupa minum. Ini bertemu dengan manusia yang kita cintai, padahal kecintaan kepada manusia jelas terbatas sebabnya bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keindahan sejati yang menghiasi jiwa manusia. Nah, inilah keindahan yang hakiki yang menghiasi dirinya orang-orang yang beriman. Seperti yang saya sebutkan di awal kajian tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah perhiasan iman karena ini perhiasan hati sesungguhnya. Coba kita buka surat Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sempurnanya keimanan para sahabat, Allah gambarkan dengan bahasa perhiasan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan yang terindah dalam hatimu serta menjadikan kalian benci kepada ketafiran, kefasikan dan maksiat. Kalau sudah begini tidak perlu heran melihat kenapa mereka ketika beramal soleh tidak pikir-pikir ketika bersedekah uangnya dikeluarkan tidak ada pertimbangan takut miskin. Yang namanya sesuatu yang indah, orang itu semangat melakukannya. Anggota badan bisa bersabar kalau hatinya telah merasakan sesuatu keindahan. Coba lihat, kalau kita melihat orang yang bekerja di siang hari terik panas, mungkin untuk mengerjakan bangunan, memperbaiki rumah, tukang misalnya, panas, capek, dia berdiri. Tanyakan sama dia, apa sebabnya? Mesti dia akan mengatakan, karena dia butuh uang, iya kan? Ingin dapatkan bayaran, karena itu yang disukai hatinya. Jadi karena hati itu, sehingga menjadikan anggota badannya bisa bertahan. Menahan capek, menahan kepanasan. Ini dalam urusan dunia. Coba gambarkan dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat beliau. Beliau itu kalau berdiri salat malam, saking lamanya berdiri sampai kakinya bengkak. Sekarang orang berdiri kelamaan, apakah tidak capek? Capek. Manusia biasa mesti capek. Tapi ketika hati didominasi dengan keindahan, anggota badan akan nurut dengan apa yang terdapat dalam hati. Inilah gambaran keindahan yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya berusaha meringkas pembahasan ini karena waktu. Setelah kita mengenal keindahan ini, sekarang kita ingin mengetahui sebab untuk meraihnya. Kenapa? di dalam majelis ilmu setiap kali kita mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dibahas dan dikaji kita akan dapatkan sesuatu yang menghidupkan hati kita seperti yang kita bahas di kajian semalam semakin banyak kita isi hidup kita dengan memahami petunjuk Allah dan petunjuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam semakin banyak bagian dari kebaikan hidup kebahagiaan yang kita kumpulkan dalam hati kita. Sehingga lama-kelamaan sempurna kebahagiaan tersebut. Coba lihat para sahabat. Mereka ketika menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat betah duduk berjam-jam lamanya. Tidak terasa capek. Bagaimana mungkin orang merasa capek dengan sesuatu yang Sebab menjadi sebab keindahan dirinya. Kebahagiaannya. Makanya para sahabat itu kita ketahui disebutkan dalam riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu paling senang ketika sedang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ada orang Arab Badui yang datang bertanya. Karena mereka ini pertanyaannya banyak, yang kemudian Rasulullah SAW akan mengeluarkan hadis yang itu menjadikan gembira para sahabat yang mendengarkan hadis tersebut. Contohnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ada orang Badui pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat. Dan subhanallah di dalam hadis ini ada jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat gembira hatinya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, tapi amalnya kurang seperti kita. Insya Allah seperti kita. Apa itu? Orang Badui ini bertanya, mata sah ya Rasulullah? Kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Ini pertanyaan dari orang Arab Badui karena mereka itu kalau bertanya tanpa pikir-pikir, yang penting bertanya. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, wa mada a'dad talaha. Coba lihat, ini sempurnanya bimbingan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Pertanyaannya salah, tidak disalahkan, tapi digiring kepada yang lebih bermanfaat. Pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya secara persis, tidak dibutuhkan dalam agama. Makanya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi saw. Rasulullah SAW membimbing apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Maka orang Arab Badui ini menjawab, La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak banyak persiapanku, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu nanti hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Ini jawaban ringkas dan mungkin hadis ini kita pernah dengar. Tapi kalau kita renungkan isinya, kita akan dapati hadis ini benar-benar merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang lemah iman seperti kita. Bahwa karena cinta kepada orang-orang yang soleh, apalagi kepada para nabi dan para rasul, cinta kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang imannya sempurna, itu bisa menjadi sebab kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti, di sorga nanti, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun amalan anggota badan kita belum bisa mencapai kedudukan tersebut. Ini karunia dari Allah. Hadis ini ketika didengar oleh para sahabat yang waktu itu hadir di majelis tersebut menjadikan mereka gembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan mereka tidak pernah merasakan kegembiraan seumur hidup. Setelah masuk Islam, melebihi gembiranya ketika mendengar hadis tersebut. Coba bayangkan. Ini menunjukkan apa? Orang yang beriman itu setiap mendapatkan kebaikan yang berhubungan dengan petunjuk dengan imannya, dia gembira. Hadis ini dikomentari oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, perawi hadis ini, rawi hadis ini dengan mengatakan, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahab. Kami tidak pernah merasakan kegembiraan. Setelah masuk Islam, seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Ini pemahamannya Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW dan yang, yang lainnya, para sahabat yang lain. Kami tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya ketika mendengarkan hadis ini. Bayangkan urusan-urusan dunia mereka lalui, pernah bergembira, tapi semua kalah kegembiraannya karena ini berhubungan dengan apa? Sebab yang menyempurnakan iman. Akhirnya kata beliau apa? Fa'ana uhibbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal mithli a'malihim maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku bersama mereka Meskipun aku belum bisa mengamalkan amal seperti yang mereka kerjakan. Ini ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menggambarkan keutamaan mencintai orang yang saleh. Dan ini didengarkan dalam majelis tersebut. Wallahi kita semua pantas untuk apa ini untuk mengucapkan kalimat ini bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Bakar As Siddiq, Omar ibn Khattab, Osman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum, para imam ahlu sunnah yang datang setelah mereka, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka meskipun amal-amal perbuatan anggota badan kita belum bisa mengamalkan seperti yang mereka kerjakan. Jadi syahidnya atau poin penting yang kita perhatikan dalam hadis ini adalah kegembiraan orang yang beriman sewaktu mendengarkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis ilmu. Ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu ketika membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan saat terindah dalam hidup mereka di dunia. Kemudian ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah bahwa ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, saya berusaha meringkas, saya tambahkan sedikit lagi. Gambaran keindahan inilah yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang manusia rasakan di dunia. Ada salah satu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di, yang beliau sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Beliau menggandengkan dua kenikmatan tertinggi, dua keindahan tertinggi, keindahan yang tertinggi di dunia dan keindahan tertinggi di akhirat. Keindahan tertinggi di dunia adalah merasakan indahnya iman, manisnya iman. Keindahan tertinggi di akhirat adalah ketika berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajahnya yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis ini, Allahumma inni as'aluka lidzata nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di sorga nanti, di akhirat nanti. Dan kerinduan bertemu denganmu sewaktu di dunia. Dua kenikmatan terbesar. Kerinduan bertemu dengan Allah di dunia ini adalah wujud dari cinta kepada Allah yang menjadikan hamba ini selalu merasa nikmat ketika dia beribadah ketika dia berzikir, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia menghadiri majelis ilmu, pengajian. Ini akan dibalas kenikmatan ini besar kecilnya akan menjadi balasan baginya yang menentukan kenikmatan yang dirasakannya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya sudah kita ketahui semua jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu pembahasan akidah tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang selalu dibahas oleh kitab dalam kitab kita para ulama ahlu sunnah wal jamaah yaitu bahwa kenikmatan tertinggi yang akan dirasakan oleh penduduk sorga di akhirat nanti bukan ketika bertemu dengan bidadari, ketika mendapatkan istana-istana emas, kebun-kebun yang indah. Memang ini kenikmatan yang tinggi, tapi bukan ini yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman di sorga adalah ketika mereka bertemu dengan zat yang maha indah. Yang maha sempurna kebaikannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannatil jannata Qala Allahu Azza wa Jal. Hal turiduna syai'an azidukum. Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga. Allah berfirman kepada mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke dalam sorga dan mendengarkan firman Allah ini nantinya. Insya Allah. Allah berfirman kepada mereka, Hal turiduna syai'an azidukum Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Bayangkan, sudah merasakan nikmatnya sorga, ditawari tambahan. Maka penduduk sorga mengatakan, Alam bayit wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami, Engkau telah selamatkan kami dari neraka, masukkan kami dalam sorga. Tambahan apa lagi? Kala maka Rasulullah SAW bersabda, Fayakshifu anil hijab. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Ketika itu penduduk sorga tidak merasakan satu anugerah yang lebih mereka sukai dan mereka cintai daripada ketika bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, dia akan dapatkan pahala terbaik dalam sorga, dan ziyadah dan tambahannya yaitu bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, inilah gambaran kenikmatan tertinggi di akhirat yang berbanding lurus dengan kenikmatan iman yang dirasakan di dunia. Siapa yang ketika di dunia Ketika melaksanakan sholat, dia merasa sejuk hatinya, merasa gembira jiwanya. Itulah gambaran ke kenikmatan yang akan dirasakan di akhirat nanti ketika orang-orang yang beriman berjumpa dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat terindah dalam hidup manusia yang dirasakan di dunia itu sesuai dengan saat terindah yang akan dirasakan oleh orang yang beriman di akhirat nanti ketika mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah jemaah sekalian rahimakumullah. Ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita menghadiri majelis ilmu, mengadakan pengajian, belajar tentang iman, belajar sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam, memperbaiki sholat kita, memperbaiki puasa kita, agar sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk menjadikan hidup kita lebih indah di dunia dan terlebih-lebih di akhirat nanti. Makanya kita bersabar untuk belajar, bersabar untuk membaca Al-Quran, merenungkan isinya, bersabar untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki akidah kita. Yang ini kita harapkan menjadi sebab untuk kita menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam diri kita obat untuk penyakit hati kita agar kita bisa merasakan keindahan Islam yang sesungguhnya, keindahan yang benar-benar sejati yang didambakan oleh setiap jiwa dan hati dan hati manusia. Maka inilah kajian kita di pagi hari ini tentang saat terindah dalam hidup manusia. Makalahnya atau artikel tentang hal ini juga saya sudah tulis beberapa tahun yang lalu dan dimuat di website saya ya www.manisnyaiman.com. Silakan bisa di uh, <clears throat> diambil di website tersebut dan juga saya pernah kirimkan ke ke panitia ya. Semoga bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Mungkin ada waktu sedikit bagi yang ingin bertanya saya persilakan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, tadi disampaikan bahwa tidaknya iman ya. Iya. Ya. Uh, saya ada suatu uh, Jadi salah satu diantaranya adalah sholat. Iya. Bahwa uh, saya tidak tahu apakah ini hadis atau ungkapan tidak jadi asolatu mi'rajul mu'minin Sholat itu adalah mi'rajnya orang mu'min Ya, oleh karena itu kalau sekiranya kita bisa mencapai itu, sama hanya kita uh, pada saat Rasulullah bersumpah kepada Allah Subhanahu ah, wa Taala. Ah, ini merupakan tanggapan atau pernyataan atau e, pertanyaan apakah saya lupa apa yang dimuat di dalam al atau suatu riwayat dalam kehidupan. Iya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan dan tanggapan yang sangat baik sekali ya. As-salatu mi'rajul mu'min ya. Atau mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya. Ini naiknya orang yang beriman berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka uh, saya sendiri saat ini tidak ingat, tapi insya Allah saya bisa cari untuk saya sampaikan mungkin di kajian berikutnya tentang hadis ini. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan jawabannya. Yang jelas apa yang terkandung di dalam makna hadis ini dengan pemahaman yang benar adalah sama dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Wajulat qurratu aini fi dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat ini dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena berjumpa dengan Allah ini merupakan seperti yang kita bahas tadi dambaan hati yang paling utama. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Ida qawma ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, Sungguh dia sedang bermunajat. Berkomunikasi dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Maka dengan pengertian yang seperti tadi, orang yang beriman ketika dia sholat, tubuhnya, jasadnya di bumi tetapi hatinya, yakni keimanannya, datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan gambaran tentang keindahan iman yang sesungguhnya yang tentu dipahami dipahami dengan pemahaman yang benar berdasarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan berarti badannya yang terbang ke atas karena Rasulullah SAW dihususkan dalam hal ini. Tapi orang yang beriman imannya, ya keimanannya, kecintaannya kepada Allah yang naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ketika Allah menggambarkan dalam surat Al-Hajj waktu orang menyembeli sembelihan di Idul Kurban, Idul Adha, Allah berfirman, luhumuha walakin minkum tidak akan sampai kepada Allah daging maupun darah hewan sembelian yang kalian sembelih bukan ini yang naik tapi yang naik kepada Allah adalah ketakwaan yang terdapat dalam hatimu jadi yang akan sampai menghadap Allah adalah ketakwaan, keimanan kita, yakni niat kita waktu menyembeli untuk menegakkan perintah Allah, ikhlas karena mengharapkan keridoannya, ini yang akan naik dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diterima di sisinya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khairan. Ada yang lain silakan. Oh ya, untuk ikhwan yang dengarkan uh, kajian semalam, uh, ada pertanyaan mengenai sebuah hadis. Uh, apa ini? Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri jin. Nah, saya lupa untuk menjelaskan semalam bahwasanya kita ketahui bersama hadis ini adalah hadis yang palsu, ya hadis yang tidak ada asal usulnya dijelaskan dalam silsilah hadis dhaif oleh Syal Albani dan saya juga pernah menulis khusus tentang hadis ini dimuat di majalah As-Sunnah yang diterbitkan di Pondok Imam Bukhari di Solo. Itu ada tulisan saya sendiri tentang kelemahan hadis ini dan nukilan dari para ulama yang menyatakan bahwa hadis ini palsu dan tidak ada asal usulnya. Barakallahu fikum. Ini sebagai koreksi karena saya semalam lupa untuk menyampaikannya. Nah, Cukup ya. Ya mungkin sudah pagi kita akhir ya.